punya cerita dengan judul Tukar Aneh 2018. Cerita ini dikirimkan oleh Galih Purnomo dari Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. acara Jimat Istana FM di Bojonegoro dan sekitarnya. Malam ini aku akan berbagi pengalaman misteri kepada para jimatres. Inilah cerita selengkapnya. setelah jam pulang sekolah, temanku Ilham mengajak aku dan teman-temanku yang lain untuk menginap di rumahnya yang ada di desa Lopo Sepo. Mumpung saiki malam minggu, ya apa lek nginep neng omahku. Engko awake dhewe bakar iwak karo masak sego. Wah, ya asik gitu, kan. Ya wis, aku engko melok. Awakmu kabeh ya apa? Tanyaku pada Budi, Sodik dan Imam. Mereka pun setuju dan Ilham memberikan instruksi untuk berkumpul di rumahnya jam 8 malam. kami sampai di rumah Ilham. Tanpa Ilham sudah mempersiapkan kebutuhan untuk memasak. Aku, Sodik, Imam, dan Budi segera berbagi tugas. Ada yang memasak nasi, membakar ikan, menyiapkan bumbu dan sambal. Sambil menunggu nasi matang kami bercerita tentang keseruan yang ada di sekolah. Kemudian Sodik bercerita tentang pengalaman horor yang dialaminya saat memancing. Aku mien pas mancing neng empang pinggir kali tahu ditemani kuntilanak lho, Rek. Nah terus orang bojak kenalan kuntilanak kuntilanake. Ngawur rai Lah kuntilanak kuntilanake suwerem tenan kok. Rai ini geteh tok. Karo ini ana siunge. Aku sakal melayu kuweden. Wedine dicokot. Akhirnya ya ora leh Lek kuntilanak kuntilanake rupanya kayak Raisa ngono, ya gelem aku kenalan. <laughs> Cerocos Sodik. Kami semua tergelak mendengar cerita Sodik. Rek, Iku segane wis mateng. Ayo nang mangan dhisik. Potong imam. Kami segera menikmati ikan bakar, sambal tomat dan nasi yang masih hangat. Beberapa menit berselang setelah selesai makan, kami masih mengobrol di depan rumah. Saat itu jam sudah menunjukkan jam setengah 12 malam. Aku yang sedang kekenyangan dikejutkan dengan suara kereta kuda atau dokar. melihat sosok dokar yang ditarik oleh kuda berwarna putih yang lewat di depan gerbang rumah Ilham. Setelah dokar itu lewat, aku berkomentar. Peni-peni ini ono dokar lewat, kok rasanya serem yo? Seketika itu teman-teman yang asik ngobrol langsung memandangiku dengan tatapan penuh keheranan. Loh, iku lho rek, mari onok dokar lewat ning pomah, jalannya putih terus ono lampu blik. Ya apa sih rek? Kok kaya wong bingung kaya ngono? Ilham segera berdiri dan bergegas masuk rumah, diikuti oleh teman-teman yang lain. Loh, apa yang di, ini diserek? Aku segera menyusul mereka. Rupanya Ilham menemui pria paruh baya bernama Pak Lik Trimo yang menjadi penjaga rumah itu. Nih, cerita no apa sih buat delok mang neng Pak Lik Trimo? Dinten Pak Lek, kula wau ningali wonten dukar sing liwat ning ngarepe omah iki. Jarane clear putih karo modele kaya dukar kuno jaman biyen. Pak Lek Primo tertegun sejenak kemudian beliau berkata, "Apa sing mbok delok mau kuwi ngono penampakan, Le?" "Hah? Penampakan? Iya, Le. Jaman saiki wis ora ana wong sing gawe dukar ning daerah kene." Tapi akeh wong sing percaya lek pas tengah wengi ana dukarane sing biasane liwat ning ngarepan kaya sing mbok delok sik tas iku mau. Dalam hati aku masih tidak percaya. Mosok dukariku mau termasuk bangsa halus. wong aku mau delok jelas kok. Ilham segera mengajak kami untuk membereskan perlengkapan makan dan segera beranjak untuk istirahat. itu hening sekali. Aku melihat Ilham, Sodik, Budi, dan Imam sudah tertidur pulas. Tetap entah kenapa aku masih belum bisa memejamkan mata. Aku masih terbayang dengan cerita dari Pak Lik Trimo beberapa saat lalu. Ketika aku sedang membaringkan tubuh tiba-tiba. Mendengar suara langkah kereta kuda yang terdengar jelas di telingaku. Jam siji bengi koyong ini untuk duka lewat meneh. Aku buru-buru bangun dan kuintip dari jendela. Aku melihat tukar yang berhenti di depan rumah Ilham. Dokar itu persis seperti yang kulihat sebelumnya dengan kuda putih dengan bentuk kereta yang memiliki lampu ubli dengan cahaya temaram. Masuk Dokar ini penampak. Aku masih belum yakin. Perlahan aku keluar dari kamar menuju depan rumah. Jarak antara pintu depan dengan berdirinya kereta kuda sekitar 10 meter. Aku perlahan berjalan mendekati dokar itu dan melihat Pak Kusir sedang duduk memegang kemudi kuda. Aku tak dapat melihat wajahnya dengan jelas karena tertutup oleh bayangan dari atap dokar itu. Aku melihat kursi penumpang tidak ada yang duduk dan perkiraanku kursi hanya dapat menampung sekitar empat orang saja. Ketika aku sudah mengamati dokar, tiba-tiba muncul perempuan memakai kebaya hijau dengan rambut disanggul dan riasan seperti seorang sinden. Dia berjalan menuju dokar itu dan kami sempat bertatap mata. Tatapannya sungguh tajam ke arahku dan tampak tersenyum. Walaupun terlihat berusia 30 tahunan, tapi perempuan itu masih terlihat anggun dan cantik. Ketika perempuan itu sudah duduk di kursi penumpang, terdengar suara lonceng dokar. bergegas menghampiri dokar itu. Aku ingin bertanya dokar itu mau ke arah mana. Apunten Bude, sapaku kepada perempuan itu. Dia kembali menatapku tajam. Dokar niki Ajengi Teng pun belum sempat aku melanjutkan perkataanku. Tiba-tiba sang kusir membalikan tubuhnya dan berubah menjadi sosok berbungkus kain kafan berwarna putih dengan wajah hancur, penuh darah dengan mata bolong. Masya Allah, pocong, kuku kusir pocong. Ya, kusir tukar itu kini adalah sosok pocong yang menyeramkan. Aku kembali dikagetkan saat wajah perban sinet itu juga berubah menjadi mengerikan dengan sorot mata berwarna merah dan lidah yang menjulur panjang. Tampak air liur menetes dari mulutnya dan berbau tidak enak. Tiba-tiba, lengan wanita itu mencengkram lenganku. Ayo, melo aku, Leng. Eh. <laughs> bersama makhluk-makhluk mengerikan itu. Aku berusaha untuk berontak. Tolong, cul culno aku, culno aku. Namun cengkraman perempuan setan itu semakin erat. Ku baca doa semampuku dan seketika ku teriakan takbir sambil menghantam wajah jelek perempuan itu. Allahu Akbar! Alhamdulillah, akhirnya cengkraman tangannya berhasil kulepas dan aku dapat keluar dari dokar aneh itu. Dokar itu semakin bergerak menjauh dan menghilang di balik gelapnya malam. Aku masih terengah-engah mengatur nafas dan tiba-tiba pundakku dicengkram oleh sesuatu. Astagfirullahaladzim, setan! Terus, aku gitu duduk setan, Lek. Iki aku Pak Lek Trimo. Rupanya Pak Lek Trimo sudah berdiri di hadapanku. Bawa mungkin apa kok bengi-bengi nengar panomah. Ah, anu, oh, oh, anu Pak Lik. Kulo mawar digondol setan sing numpak dukar aneh. Untung kulo sakit kabur. Kabur soko dukar itu. Anjane bener lek dukariku anjane dukar setan. Jawabku sambil mengatur nafas. Makane to. Awakmu wis tak kandhani dokariku sebenere dokar setan sing mesti lewat ning darah kene. Masyarakat kene biasane ngarani dokariku andong pocong, soale sing dadi kusire pocongan. Untunge awakmu iso ucul teko dokariku. Lek ora awakmu bakal digowo ning alam lelembut terus sak Terus gak iso balik meneh le wes saiki ayo balik nang turu wis bengi ajak balik trimo kami bergegas kembali menuju rumah Ilham sungguh aku merasakan sendiri bertemu dengan dokar aneh yang dikusiri oleh sosok pocong yang seram dan perempuan setan yang mengerikan benar-benar pengalaman yang tak terlupakan Salam untuk semua Jimatres-Jimatres. Salam Jimatres, salam misteri. Amin.